Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pembahasan berkaitan dengan masalah tajwid. Nah, kita sudah mulai memperlebar tentang masalah tajwid. Dalam kerak Qira'ati itu ringkasan. Tapi kalau sudah hafal semuanya sudah cukup bagus sekali. Iqra' Qira'ati. sekarang kita perlu menambah tambahan-tambahan yang ada dalam kitab tajwid seharusnya ditulis dengan bahasa Arab seharusnya ya enggak Nah, namun ini masih tulisan Indonesia karena anak kecil masih banyak di sini. Nah, kemudian permintaan yang banyak dari kalangan saudara kita atau orang awam, mereka minta untuk memakai tulisan Indonesia supaya manfaatnya lebih menyebar. Mungkin kita pakai dua-duanya mungkin. Sah? So, bahasa Arab dan bahasa Indonesia kita pakai. Amin. Melihat pada ini, halaman delapan, Taib. Ilmu tajwid. Lah ilmu yang sangat penting bagi kita. Karena sudah kita lihat di sini berkaitan antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Khaliq dan pencipta. Nah, karena seorang hamba dituntut untuk membaca Al-Fatihah dalam dan beberapa surat dalam setiap, setiap salat. Yang ilmu tajwid ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al mahir bil Quran ma'as safarah al-kiram al-bararah. Nah ya, orang yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikat yang mulia uh, mulia yang taat nah Al-Mahir di sini baik dari segi bacaan ataupun penafsiran serta amalan. Nah, karena di sana banyak para qurra Nah, di akhir zaman yaqra'una al-Qur'an la tajawaz tidak sampai kepada leher-leher mereka. Artinya hanya sekedar membaca. Hanya sekedar membaca. Kemudian banyak juga di sana orang-orang yang baca Al-Qur'anul Karim untuk mencari dunia. Nah, tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka dengan ini yang pertama, seperti orang Khawarij tidak sampai ke leher-leher mereka tidak mengamalkannya atau orang dari dunia mengkana yuridul dunia wa zinatahan wa fi ilahim amalun fiha wa fiha lai bukhasun ulaika alladhin lai salam fil akhirati illa nar wa habitu ma fiha batilum makani amalun. ya'malun Nah, Baca Al-Quran dengan tujuan untuk mencari dunia, maka dunia itulah yang akan ia dapat. Dia tidak akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Illa nar, kecuali neraka. Dan hapus semua aman amalannya baca al quran al Karim yang ia baca tiap hari. Nam merajaah Bertahun-tahun ia menghafal Al-Quranul Karim sia-sia belaka. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita selain membaca Al-Qur'an yang benar sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar dengan baik. Nah, tentunya kita mengamalkan. Jangan seperti orang sufi ya, yang mereka ini para penghafal Al-Quran diundang ke sana enam kemari untuk tasmi enam hataman hataman Al-Quran ini ada di Selasa Wage nah, setiap bulan sekali nah, nanti para korek-koreknya ini dikasih uang nah, sehingga tujuan utama mereka hanya sekedar mencari uang Nah, maka yang demikian tidak akan ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kita dikasih uang misalnya 100 ribu. Padahal kalau kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala satu ayat lebih bagus daripada satu unta. Harganya berapa? Juta. Ya, saya. Hah? Akhir miliun. Miliun hak hak al-ghanam. Nah, ini untuk kambing. Kalau nakoh itu sampai sekitar 20 juta. Nah, cuma dikasih, dikasih 100 ribu, sudah senang. Nah, padahal berapa ayah yang, dibaca kalau dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa ayah? Enggak ada nilainya. Nah, pemberian manusia dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya Belajar ilmu tajwid harus berguru secara langsung. Nah, kita dapatkan dari orang terdahulu dari Nabi SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, tabiin, begitu seterusnya sampai kepada kita. Maka kita tidak bisa mengandalkan buku tajwid ataupun kaset-kaset. Walaupun buku buku, buku tajwid serta kaset-kaset itu sangat membantu. Membantu tapi tidak membantu secara keseluruhan. Banyak di Yaman sudah belajar tujuh kali, lima kali sebagian, sebagian sudah berkali-kali bahkan sebagai pengajar. Akan tapi begitu dites untuk membaca Al-Quranul Karim tidak mampu membaca dengan baik Bahkan sebagian mereka sudah mendapatkan ijazah dari syekhnya. Nah, begitu dites banyak kesalahannya. Nah, karena ijazah itu bukan suatu kelaziman. Saya katakan bukan suatu kelaziman. Ada sebagian masyayikh yang keras. Nah, tidak memberikan ijazah kecuali betul-betul mutkin. Nah, betul-betul dari eh, Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibaca semuanya. Baru dikasih ijazah. Tapi sebagian ada masyayikh, masyayikh yang pengen terkenal. Pengen terkenal muridnya banyak di sana sini ini Syekh Syabah, Syekh Syabah, akhirnya terkenal. Sehingga memberikan ijazah yang sangat cepat. Ada sebagian teman-teman saya yang di Yaman itu pulang di bulan Ramadan. Selesai Ramadan langsung bawa ijazah belajar dalam tempo sebulan. Nah, Isya, sebulan dapat ijazah. Nah, maka sekali lagi ijazah itu bukan ukuran. Nah, bukan ukuran. Banyak di sana orang-orang yang ngasih ijazah dengan fraud, ada juga yang tafriyat. Nah, yang tergantung ini prakteknya di sana. Nah. Selanjutnya sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit al-qiraah sunnah muttaba'ah. Bacaan quran itu adalah sunnah yang harus diikuti. Dan jelas semacam ini dihafalkan ini, jangan hanya domblong nanti dihafalkan. Nah, sebagai hujjah kalian. Nah. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai wasilah. Nah, tapi belajar Al-Quran itu tujuan, tapi bisa wasilah untuk dakwah. <clears throat> Dan ini diakui oleh NAM kaum muslimin. Begitu orang membaca Al-Quran yang baik, dengan benar, bacaan bagus, suara yang indah, manusia akan tertarik dengan orang-orang seperti ini. Nah, begitu banyak. Bahkan ketika saya eh, dakwah pertama kali dakwah orang-orang nggak paham apa yang saya ucapkan nggak paham apa yang saya ucapkan karena baru dakwah ngomongnya masih bingung bahasa Arabnya nah tapi kan baca Al-Quran bagus loh ini kayak orang Arab katanya nah, udah seneng akhirnya berikutnya sudah mulai bisa berbicara bahasa Arab dengan baik alhamdulillah sedikit demi sedikit diterima terus akhirnya setiap uh, dua pekan sekali kunjungan ke masjid tersebut. Nah, dari Damat ini agak ke selatan. Mungkin kalau berjalan itu sekitar satu jam setengah. Nah, melewati gunung-gunung. Indah sekali. Nah, datang ke sana insya Allah. Tapi, <laughs> nah, misalnya nanti kalau ke sana nanti kan nggak tahu nanti. Nah, di dekat Damat satu setengah jam berjalan. Jadi hanya Al-Quran, hanya Al-Quran senang. Nah, ketika kita pulang perjalanan dari Son'a menuju Indonesia di sana disuruh khutbah juga di masjid besar. Mungkin masjidnya lima kali masjid ini besarnya. Nah, suruh imam di sana juga. Nah, senang sekali mereka. Enggak tahu kalau saya itu sunni nah nah saya jangan jangan diserang masalah apa ah, masalah pokoknya perselisihan enggak usah diserang banting imam sudah selesai nah asyahid bacaan Al-Quran itu sebagai wasilah yang sangat besar untuk dakwah kita dengar dari sebagian orang Aceh di sana yang terpenting itu Al-Quran dulu Al-Quran sudah bagus Insya Allah masyarakat akan menerima dan baik. Nah, apalagi kalau kalian dakwah ke orang-orang sufi ya, orang yang keras dalam permasalahan ini akan dilihat ini, akan dilihat dalam masalah Al-Quran Karim. Nah, saya harapkan untuk betul-betul sungguh-sungguh, ah, betul-betul semangat dalam baca Al-Quran Karim, nah, tajwid dan praktek juga, praktek dengan baik. Nah, Taib. Kemudian kenapa kok sampai tertulis bahasa Indonesia ini? Karena tadi karena banyak permintaan dari sana sini. Mereka banyak yang nggak paham. Ketika kita adakan daurah kemarin, nah ada yang bilang ustaznya ngomong bahasa Arab terus, saya nggak paham, nggak paham. Nah, padahal banyak ngomong bahasa Indonesia. Nah, cuma kita baca Begitu sudah banyak yang tidak paham. Maka akhirnya kita tulis. Sebenarnya sudah tulis kita tulis dulu. Sebenarnya. Kita tulis di damat, nulisnya di damat ini. Nah, nulisnya di damat, kemudian ngetiknya di sini, baru di sini ngetiknya. Itu pun butuh waktu yang cukup lama. Saya bermaksud, kan maksud. <laughs> butuh waktu yang lama. Nah, dan mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin dalam komputer kadang-kadang komputer itu kalau berubah ke komputer lain itu berubah. Nah, berubah. Maka nggak bisa diandalkan. Berubah komputer, nanti pindah lain berubah lagi. Sampai memperbaiki qiraati berkali-kali, diperbaiki keliru lagi. Mungkin lebih dari lima kali itu qiraati itu. Diperbaiki, betul itu. Nah, lebih dari lima kali. Komputer nggak bisa di nah, istilahnya eh, buat patokan nanti akan terus benar itu. Berubah komputer berubah lagi. Nah, Kemudian tamhid untuk TKTPA sudah kita tulis di Yaman, sudah kita jelas, sudah jadi. Begitu pindah komputer ke sini, rusak semua bentuknya sudah. Nah, sehingga perlu perbaikan lagi. Nah. Ya, mudah-mudahan ah, apa dengan banyak nah merintah rintangan tambah bagus. Nah, tambah bagus bukan tambah loyo. Nah. Taib. Masuk pada pembahasan Bab pertama ilmu tajwid. Menurut bahasa diambil dari sesuatu yang baik, lawannya adalah jelek. Nah, diambil dari kata-kata jawada yujawidu tajwidan. Nah, tajwidan. Artinya adalah perbaikan, penyempurnaan, dan pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Quran adalah mujawid. Nah, anta mujawid, Masya Allah. Nah, baik. Kemudian menurut istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhluknya tempat keluarnya dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya seperti sifat jahar, syiddah, istilah, istifal, itubak, kolakolah dan sebagainya. Baik. Sifat-sifat ini sifat jahar. Kemudian syiddah, istilah, istifal, itu bak kolkolah yang kita namakan dengan sifat al-huruf. Di sana ada pembagian sifat huruf. Itu tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, satu huruf misalnya. Satu huruf. A misalnya. Di situ ada sifat jahr. Pasti terus-menerus tidak akan berubah selama-lamanya. Nah. Kemudian sifat apa? asyiddah. Nah, terus ada. Setelah itu istifal. Nah, setelah itu infitah. Nah, kemudian es al-ismat oleh dalak al-ismat. Nah, keluarnya tidak nah terlalu cepat. Baik ya akan ada terus menerus sifat-sifat seperti ini akan ada terus menerus sehingga tidak akan nah, berubah jadi yang dinamakan dengan sifatul huruf di sana sifatul huruf ini adalah sifat yang lazim yang tidak berubah untuk selama-lamanya Sedangkan keharusan dari sifat-sifatnya tersebut adalah sifat yang bisa berubah. Nah, diri apa Kemudian kedua adalah sifat aridah. Yang B ini adalah sifat aridah. Artinya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Nah, seperti sifat ilhar, idgham, iklab, ikfa, tarkik, tafkhim. Kita lihat izhar. Nah, nun, nah, nun sukun. Nun misalnya. Kadang-kadang dibaca idgham. Nah, nun sukun bertemu dengan ra misalnya. Mir rabbihim. Berubah. Kadang-kadang dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf izhar. Izhar hakim misalnya man amana. Nah, minhum dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan huruf gunnah berubah lagi menjadi gunnah mai yakulu. Nah, jadi berubah terus-menerus. Nah. Kemudian bertemu dengan huruf ikhlas berubah lagi mim ba'di. Nah. Maka ini dinamakan dengan sifah aridah, berubah-ubah sesuai dengan enam huruf-huruf yang ada setelahnya atau sebelumnya. Nah. Taib. Mafhum? Paham tak? Jadi sifat lazimah itu tidak berubah-ubah untuk selama-lamanya. Pasti ada. Di sana nanti sifat es eh, ahkam eh, sifat sifatul furuf kalian lihat di sana pasti ada di sana sifatul furuf itu sifat yang tidak berubah untuk selama lamanya kemudian ahkam ini nanti berubah-ubah Mafhum? Ahkam itu berubah-ubah. Artinya nanti masuk di sifat aridah. Kalau sifat sifatul huruf Anda lihat di sini nanti enggak bingung nanti mana. Baik. Sifatul huruf. Sifatul huruf pada halaman 68 6 68 68 Nah, jadi sifat-sifat ini semuanya mulai halaman 69 ada sifat itu hamas. Lawannya jahar sampai nanti pada halaman pada halaman eh, 74. Eh, ini semuanya adalah sifat ish, sifat lazimah, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian masuk berikutnya Adapun ahkam, ahkam, nah ini nanti masuk di sifah aridah seperti pada halaman 83. Nah, 83 sampai ke belakang itu ini namanya adalah jadi hukum dan suku dan tanwin ahkam sampai nanti masuk pada hukum roh misalnya sampai 119 19 83 sampai 119 Nah, ini semuanya adalah es sifat aridah. Jadi berubah-ubah. Mafhum ya Abdussalam? Paham? Ya sifat lazimah. Nah. Ha, sifat aridah. Nah, sesuai dengan keadaan. Taib, ahsan. Yang berubah-ubah. Taib. Masya Allah. Kemudian yang ketiga meletak dasar ilmu tajwid. Ditinjau dari segi amalan dan perhatiannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabiin, dan itu seterusnya sampai kepada kita. Nah, maka dengan ini tidak ada istilahnya istihad di dalam bacaan Al-Quran. Kita belajar dari jalan Syatibiyah. Nah, dan saya belum belajar dari jalan Taibatin Nasar. Maka saya tidak boleh, tidak boleh untuk mengajarkan jalan Taibatin Nasar. Nah, karena saya belum belajar dalam permasalahan ini. Ya harus diambil, diambil dari enam turun temurun guru guru yang terdahulu. Demikian juga al kiraah sabah. enam kiraah sabah. Banyak dari teman-teman yang mampu untuk memahami tariqah, memahami kaidah-kaidah yang ada dalam kera'ah eh, sab'ah. kera'ah sab'. Nah. Akan tapi begitu praktek jauh sekali banyak kesalahan-kesalahannya. Maka kita tidak boleh mengajarkan enam sesuatu yang tidak kita kita ketahui. Di sana ada jalan-jalan. Jadi ada jalan dari Hafiz sendiri, ada jalan dan Nasr. Ada jalan Al-Fail. Ada jalan Ladra'an ada jalan enam Syatibiyah. Nah, dari a'immah a'immah itu semuanya. Nah. Tapi saya belajar baru dari jalan es eh, Syatibiyah. Maka saya tidak mampu, tidak mampu untuk mengajarkan Naam dari jalan dan Nasr. Walaupun sedikit banyak sudah tahu perbedaan antara jalan dan Nasr dengan jalan Syatibiyah. Tapi sekali lagi tidak boleh istihad di dalam Al-Quranul Karim. Kias lagi nggak boleh. Nah, tidak boleh. Maka dengan praktek. Jadi praktek itulah yang menjelaskan yang menjelaskan kaidah-kaidah tajwidiyah yang ada dalam buku-buku tajwid. Bukan buku-buku tajwid yang menjelaskan es eh, praktek. Nah, ini banyak kesalahan di antara saudara-saudara kita Nah, ini kan begini. Nah, buku tajwidnya begini. Nah, eh, prakteknya bagaimana? Prakteknya harus diambil, diambil dari sononya orang terdahulu. Tidak boleh kita hanya sekedar mengandalkan apa yang ada dalam buku-buku tajwid. Taib. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang meletakkan kaidah ilmu usul tajwid ini. Sebagai mengatakan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri. Nah, Ad-Duri di sini beliau mengambil riwayah dari qiraah Abi Amr Al-Basri. Nah, qiraah Abi Amr Al-Basri. Nah, Ad-Duri. Demikian juga beliau mengambil qiraah dari Al-Kisai. Nah, makanya di sana kalian lihat Ad-Duri Al-Kisai atau Ad-Duri Abi Amr. Nah, kalau Ad-Duri padahal sama-sama ini sama-sama akan tapi beliau naam e, dua riwayah. Kalau riwayah Al-Kisai di sana banyak imalah-imalah Nah, seperti wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Jadi banyak imalah. Nah, kalau duri, ad-duri Abi Amr nggak banyak imalah. Kemudian duri al-Kisai, naam tidak banyak di sana. Es. jadi an-nakal. Nakal. nakal Sedangkan Abi Amar banyak nakal. Nah. Misalkan bisa menjadi bisa. Nah, bis. Nah, zib. Hakala. Taib. Jadi kalau ada nanti Ad-Duri Al-Kisai. Ad-Duri Abi Amr itu sama-sama. Nah, jadi sama-sama. Nah, orangnya itu sama. Sebagian mengatakan Abu Ubaid Naam Al-Qasim Ibnu Salam Nah, ini beliau banyak mengarang buku. Nah, di antaranya Al-Qiraah Sab. Nah, sana ada karang Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Alhamdulillah Maghribah sini belum ada. <laughs> nah, jadi belum sempat kemarin pulangnya dengan tergesa sehingga tidak sempat beli buku. Nah, qadarullah masya fa'al. Nah, kalau punya yang bagus sekali. Kemudian tafsir juga beliau mengarang tafsir. Nah, sunni. Nah, sunni, beliau sunni. Kemudian kaidah-kaidah ini bukan termasuk perkara bedaah. Nah, akan tapi termasuk maslahah mursalah. Nah, karena ada sebagian saudara kita yang ada di Yaman waktu itu di Yaman. Ini kalian nggak usah belajar tajwid ini ilmu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, kalau kita kembalikan, kalau ilmu tajwid kalian katakan bid'ah, kenapa kamu belajar di Darul Hadis damat? Di sini diajarkan ilmu nahu, nam ilmu mustalah, ilmu rijal. Naam. Kemudian ilmu usul fikih. Naam. Usul tafsir. dan lain-lainnya. Apakah ini semuanya ada di zaman Nabi SAW? Enggak ada. enam diam sudah. Jadi ini semuanya dalam rangka untuk memperbaiki bacaan. Nah, ilmu nahu untuk memahami tafsir, Nah, untuk memahami bahasa Arab dengan sebaik-baiknya penting. Nah, yang di sana ilmu nahu termasuk fas al ulu. Kapaknya apa? Yang memecahkan ilmu adalah ilmu nahu. Nah, penting kan belajar. Nah, fas ulum, fasul ulum itu ilmu nahu. Bisa memecahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Bisa belajar lebih mudah. Nanti ilmu qiraah itu berkaitan dan juga dengan ilmu Nahu. Nah, kenapa dibaca yahsibu? Dibaca yahsabu. Nah, kemudian dibaca kenapa mukminan? Dibaca Mukminan. Ini ada di sana. Nah, masuk ilmu Nahu. Nah, ilmu saraf juga penting. Makanya semangat untuk belajar ilmu Nahu. semangat semuanya. Jangan malas-malasan. Nah, sampai yang sudah belajar pun atau pengajarnya harus semangat belajar. Eh, waktunya nah, sempatkan yang sebaik-baiknya. Nah, belum tentu kalian bisa apa mendapatkan ilmu ini. Kita ambil semuanya ilmu, ada ilmu nahu kita ambil, nah ilmu akidah kita ambil. Nah, karena tidak tentu apa kita akan tinggal di sini lebih banyak lagi atau kita nanti akan dipanggil oleh keluarga kita ketika orang tua kita meninggal. Nah, ada teman-teman yang dulu di Yaman sudah saya menghafal Quran dulu. Ternyata kondisinya lain. Nah, belum mengambil dulu sama sekali. Belum mengambil dulu sama sekali. Qadar Allah Masya Allah orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya dia harus kembali sebelum mengambil ilmu-ilmu yang lain termasuk kerugian. Makanya kita jamak di sini, kita jamak mengambil segala ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Dengan ilmu kita kita ambil semuanya. Nah, karena tidak tentu nah, kapan kita akan nah, bisa belajar dengan baik. Mungkin suatu saat akan diminta, nah, diminta. Nah, untuk pulang keluarga kita. Baik. Kemudian kaidah-kaidah ini itu menjelaskan perbedaan-perbedaan huruf satu dengan lainnya. Apalagi bahasa Indonesia, orang Indonesia itu banyak yang nggak bisa bedakan antara sin dengan sa. Apalagi ejaan ya disempurnakan EYD misalnya sudah dirubah itu. Sin dengan sa sama-sama ditulis S-nya, cuma di bawahnya dikasih titik. Nah, kalau orang awam nggak akan bisa. Nah, Ramadan, Ramadan. Nah, Kemudian ditulis titik di bawahnya e, D. Sehingga tidak bisa membedakan antara da dengan do. Nah, sin dengan shin. Nah, padahal artinya sangat jauh di sana. Perbedaan satu huruf dengan yang lainnya ini sangat berbeda dalam loh Arabiah. Maka betul-betul kita berusaha untuk perbaiki ini. Banyak. Nanti kalau kita sudah faham ah, tajwid, bisa berbicara dengan para orang Arab lebih lebih dipahami daripada orang yang nggak belajar tajwid. Nah, itu aja kan udah habis waktunya. Ada pertanyaan? Enam tidak mengapa nam satu ayat satu ayat bergantian. Nah, satu ayat satu ayat bergantian dalam rangka belajar. Tapi kalau apa? Dalam diudahkan sebagai ibadah bergantian, tidak eh, apa Tapi kalau ini dijadikan rutinitas, nah begitu maka ini nggak dibolehkan termasuk beda Nah, atau orang-orang sufiyah alhamdulillahi rabbi. Di sini ada nanti beda beda nama Al-Qur'an. Hah? al-mahir. Yang jelas itu tadi. Yang jelas kalau orang awam sulit untuk untuk apa? Untuk memahami apa dalam al quran al Karim. Tapi jelas bacaan, kemudian amalan. Amalan ini. Nah, karena di sana sudah kita jelaskan orang-orang awam kalau ditunjukkan eh dalil tidak tahu. Tapi apakah imannya mereka diterima? Diterima. Nah, imannya mereka diterima walaupun tidak tahu ad-dalil. Sebenarnya akidah sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, jelas amalan sunnah Al-Quran kemudian bacaan yang bagus. Insya Allah sudah sampai di sana. Walaupun tidak tahu nanti tafsir dan sebagainya. Nah, karena mayoritas kaum muslimin tidak tahu tentang tafsir ini, mayoritas. Tapi jangan sampai meninggalkan meninggalkan untuk belajar. Nah, belajar. Tentunya yang eh, dari tiga inilah yang tentunya yang paling bagus. Nah, yang paling bagus adalah semuanya ya, bacaan kemudian tafsir setelah itu yes, amalan nah setelah bacaan tidak diamalkan tidak ada nilainya sama sekali nah ilahuna subhanallah